Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan membaca risalah usul al-thalatha, tiga landasan utama. Di awal risalah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang wajibnya ilmu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu bahwa kita wajib mempelajari empat perkara yang pertama adalah ilmu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ilmu adalah mengenal petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalilnya dan ilmu ini mencakup ya perkara-perkara agama yang sangat penting, yang sangat utama dan wajib untuk kita pelajari. Dan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dan ilmu menjadi sebab orang akan ya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ladzina la ya'lamun?" Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.